العالمين Jemaah subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah SWT wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW yang paling berharga yang diberikan Allah kepada manusia adalah iman. Tidak ada lebih berharga dari itu. Dari 8 dari 7,2 miliar penduduk dunia hanya 1,7 miliar orang Islam yang beriman kepada Allah Swt. 20 persenan saja. 80 persen lagi belum kenal atau belum mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Harga iman tertulis di Quran. Teman banyak orang Islam nggak tahu, sehingga akhirnya dia rela tukar agama murtad karena nggak tahu harga iman. Gara-gara dikasih rumah satu, dia tukar agama. Gara-gara jatuh cinta dengan seorang perempuan, dia tukar agama. Gara-gara dikasih pekerjaan, dia mau tukar agama. Menukar imannya. Padahal seluruh alam jagat raya ini ditukar dengan iman setetes, Allah nggak terima. Jangankan seluruh dunia ini ditukarkan dengan setetes iman. Quran mengatakan harga iman itu begini di surah Ali Imran. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang kafir nggak punya iman. Wa matu, mereka mati. Wa hum kuffar, matinya kafir. Falan maka tidak akan. Tidaknya ini Allah pakai lan. Bahasa Arab lan tidak banyak. La tidak, lam tidak ma tidak, lan tidak. Di sini Allah pakai lan. Lan itu artinya kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, sampai kiamat tidak. Kalau la boleh jadi kemarin tidak, hari ini ya. Bisa jadi ini hari tidak, besok iya kalau la. Tapi kalau lan kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, sampai kiamat tidak walan tardo. Maka dari kemarin sampai sekarang sampai besok sampai hari kiamat tidak akan pernah ridho. Angka kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, Yahudu, orang-orang Yahudi, wan Nasoro dan orang-orang walan Nasoro dan tidak pula orang Nasrani, hatta tatabi millatahum. Sampai kamu mengikuti millah Nabi mereka. Waktu Allah menyebutkan Yahudi, Allah pakai lan. Dari kemarin sampai sekarang sampai kiamat tidak. Tapi waktu menyebutkan Nasrani, Allah pakai la. Wala an-nasoro. Tapi bacanya walan nasoro. Tapi tulisannya beda. Wala an-nasoro. Kalau Yahudi sampai kiamat nggak bakal masuk Islam. Perang sama kita dibunuh habis. Sembunyi di belakang batu-batu ngomong. Ya Abdullah, min warai al Yahud. Di belakangku ada Yahudi. Batu ngomong sehingga dibunuh habis itu Yahudi. Wala an nasara. Tidak juga orang beriman, eh, orang-orang Nasrani beriman kepadamu, senang kepadamu. Tapi nanti ketika Nabi Isa turun, beliau berhasil membunuh Dajjal dan mematahkan semua salib-salib membunuh babi. Maksudnya apa itu? Bukan salib dipanjatin satu gereja satu-satu poklein, panjatin, poklein, nggak cukup lah 100 tahun berapa banyak gereja seluruh dunia. Tentulah itu maksudnya kiasan. Nabi Isa datang membunuh Dajjal dan mengislamkan semua orang Nasrani. Sehingga tidak ada lagi di dunia orang kafir. Nasrani, Yahudi mati, Nasrani masuk Islam. Nabi Isa membagikan harta sampai tidak ada lagi orang mau dengan harta. Beliau hidup 40 tahun menurut 40 hadis soheh. Kemudian beliau wafat setelah umur 73 tahun. 33 tahun beliau diangkat ke langit, 40 tahun beliau hidup di dunia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan sebagai Nabi. Sebagai nabinya Bani Israel tapi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena khotamul anbiya iwal mursalin nabi penutup itu Nabi Muhammad SAW. La, la nabiya ba'dahu. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ya wafat dikuburkan di sebelah Rasulullah SAW. Itu Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ada satu kosong. Khusus untuk satu kuburan. Bukan Siti Aisyah radhiallahu hadis itu. Siti Aisyah radhiallahu anha dikubur di atas Bukit Baki. Itu untuk untuk Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya Siti Aisyah radhiallahu anha ibunda kita itu berharap dikubur di kamar tidur itu. Itu kamar tidurnya rumahnya Siti Aisyah radhiallahu anha. Pertama wafat Rasulullah dikubur situ. Sebab ada hadis Rasulullah wafat di situ dikubur. Nggak boleh geser-geser. Wafat di sini, geser sedikit untuk mandi, lobang buat lobang sini, balikkan lagi ke sini. Nggak boleh pindah tempat wafatnya. Nabi Musa wafat di Bukit Merah kata Nabi. Muhammad sedang gembala kambing, dekat malaikat maut datang dicabut nyawanya, tersungkur di situ, di situ dikubur. Kuburannya sekarang jadi masjid. Ya, dibangun oleh orang-orang Islam. Masjid Bukit Merah di Palestina. Jadi setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dikubur di kamar tidur itu, kamarnya ada dua. Siti Aisyah tidur di kamar yang satu, setiap hari ziarah ke kubur baginda Rasul. Tiap hari dalam rumah toh, dalam rumah. Kemudian bapak Siti Aisyah wafat di sebelahnya, kubur sebelahnya. Agak ke belakang sedikit. Ah, Siti Aisyah masih setiap hari ziarah kubur situ. Tiba-tiba Khalifah Umar radhiyallahu anhu diputus-putus ususnya di dipotong perutnya. Putus-putus usus beliau. Beliau bertahan tiga hari tidak wafat. Tapi ketika minum air keluar air, minum susu keluar susu. Maka Khalifah Umar mengatakan saya tidak panjang umur lagi, makanan saya keluar semua. Berarti utus, ususnya putus-putus. Maka dia utus anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Abdullah datang jumpa Ibu Aisyah. Bilang sama Ibu Aisyah, Umar bin Khattab minta izin dikubur di sebelah kekasihnya dan sahabat baiknya. Jangan bilang dari Amirul Mukminin. Bilang permintaan Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang minta izin dikubur di sini bagi ini Sayyidina Umar. Siti Aisyah berkata, "Sebenarnya itu untuk aku." Kubur itu untuk aku. Tapi karena yang minta Umar bin Khattab, saya ngalah. Biarlah Umar bin Khattab dikubur situ. Maka setelah Umar bin Khattab dikubur situ, kata Siti Aisyah, aku tidak pernah menziarahi makam suamiku dan bapakku, melainkan menutup aurat dengan sempurna. Karena malu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini makanya perempuan ziarah kubur dalam mazhab Syafi'i dibolehkan mubah. Tapi wajib menjaga auratnya harus sempurna ditutupnya dan tidak boleh mengeluarkan suara waktu menangis. Karena tangisan wanita itu suaranya merangsang laki-laki. Itu merangsang laki-laki. Makanya mazhab Hambali melarang perempuan ziarah kubur. Ini membuktikan akidah Siti Aisyah radhiallahu anha meyakini ahli kubur masih bisa melihat dan masih mendengar suara-suara daripada orang yang hidup. Itu akidahnya Sayyidah Aisyah. Akidahnya Rasulullah SAW. Kalau ada mengatakan kita di antara kita mengatakan orang kalau sudah mati nggak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi melihat, Akidah Anda bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita masuk kubur, kita disuruh Nabi mengucapkan salam kepada yang mati itu. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Assalamualaikum hei ahli kubur. Minal muslimin awal muslimat. Daripada perempuan laki-laki Islam dan perempuan Islam yang dikubur di kuburan ini. Fa insyaallahu bikum lalahikum. Satu hari nanti kami akan nyusul kamu ke situ loh. Ada yang mengatakan ini ngasih salam sama malaikat penjaga kubur. Tidak betul. Kalau malaikat penjaga kubur nggak mungkin muslimin wal muslimat. Penjaga kubur malaikat mana punya kelamin? Ah, masa malaikat perempuan? Ini mesti orang. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin awal muslimat fa insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ. Mereka jawab nggak salamnya? Jawab nggak? Jawab, cuman tidak diperdengarkan Allah kepada jin dan manusia. Yang mendengarnya malaikat ya, malaikat iya, binatang-binatang ya. Hilal malaika wal hayawan. Kalau hewan dengar, Manusia enggak. Masalahnya kalau dengar bahaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <laughs> Di pagar diloncati. <laughs> Dan Nabi tidak pernah mengajarkan kita memberi salam kepada pohon kayu, tiang listrik, assalamualaikum pohon kayu, assalamualaikum tiang listrik, tidak. Batu, assalamualaikum batu, assalamualaikum ya sajar assalamualaikum ya hajar, tidak. Tapi assalamualaikum ya ahlal kubur. Paham? Dan mayat itu mendengar bunyi terompah orang yang menguburkannya. Bunyi terompah orang yang menguburkannya dia dengar. Oleh karena itu sebagian ulama dan sebagian sahabat tentunya, ba'dus sahabat, mereka mentalkinkan orang yang sudah mati. Tidak semua sahabat. Namanya khilafiyah. Tapi sebagian sahabat mentalkin ke orang yang mati. Dan mereka pasti dengar. Yang mati itu pasti dengar. Orang bunyi sendalnya dengar, masa talkin gak dengar. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menuliskan dalam Majmu' al-Fatawa. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Ba'da wafatihi Mauta itu sudah mati bukan hampir mati. Kalau mautakum artinya hampir mati itu arti kiasan. Kalau arti aslinya lakinu mautakum mauta itu ya sudah mati. Ini kata Imam Ibn Taimiyah. Ditalkinkan. Makanya dibilangkan begini, wa am, ammat talqin, adapun talqin itu la ba'sa tidak mengapa dilakukan Ya'maluna Nabihi, ba'du sahabah, sebagian dari sahabat Nabi melakukannya. Ka'abi Umamah radhiyallahu anhu, seperti Abu Umamah radhiyallahu anhu. Wa amma hadzal hadis laisa sahih. Ini hadis tidak sahih. Walakin nah itulah Imam alimnya Ibnu Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan akan tetapi ada syawahid-syawahid pendukung-pendukung hadis ini sehingga hadis Abu Umama itu berubah menjadi hadis Hasan li ghairihi. Saya baca dalam Majmu' al-Fatawa. Ini penting supaya kita bersatu hati. Kita tidak amal tidak apa, itu tidaklah wajib. Ah, tapi sebagian sahabat melakukannya, kita tidak boleh menuduhnya itu sebagai perbuatan yang mungkar atau apalagi bid'ah masuk neraka, tidak boleh. La ikroha fil ikhtilaf. Tidak boleh saling paksa memaksa dalam urusan khilafiyah. Saya sedang menulis buku. Sab'ina ikhtilaf fi salah. 70 perbedaan pendapat dalam solat. Dan Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram ketika datang ke MUI dua tahun yang lalu dengan 20 ulama-ulama besar Saudi dipimpin oleh Rektor Universitas Umul Qura Mekah. Beliau jumpa dengan kami dan saya menerima waktu itu. Beliau mengakui ada 70 khilafiyah dalam sholat. Dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam ada 70 perbedaan pendapat. Yang semuanya pakai hadis. Saya sedang tulis, sudah saya kumpulin. Misalnya niat, Imam Hanafi mengatakan niat itu di luar sholat, syarat sholat. Niat menurut Imam Hanafi syarat sholat. Dia, dia ada, adanya di luar sholat. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan niat itu di dalam sholat. Rukun dalam sholat niat itu. Jadi niat itu dalam sholat. Allahu Akbar, disitulah niat. Maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan takbir itulah niat. Allah sengaja aku sholat subuh dua rakaat. Allah itu di dalam hati. Mahaluhu fi qalbi, tempatnya dalam hati. Wazamanuhu fi awali waktiha dan waktunya adalah ketika takbir. Antara alif dengan roh. Allahu akbar disitulah niat. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Kenapa mazhab Syafi'i mengajarkan usolli? Usoli bukan niat. Usoli itu lafaz niat. Dilakukan di luar sholat. Sedangkan niat dalam mazhab syafi'i harus di dalam sholat. Di luar sholat niat tidak sah. Jadi untuk apa dibikin usoli fardu subhi rakatain qabla subhi apa uh, eh, usoli fardu subhi rakatain uh, rakatain makmuman uh, mustaqbilah kiblah adaan lillahi taala. Kenapa harus begitu? Kata imam-imam kita, imam-imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau, ini membantu supaya putus khayalan manusia. Ketika takbir hadir, takbirnya itu mukorona. Putuslah khayalannya. Jadi saya merasakan itu. Kita orang yang kemaruk nyanyi. Mungkin sekarang kita tidak lagi. Dulu-dulu waktu kemaruk nyanyi, itu mulut kita nyanyi-nyanyi. Ada lagu yang lagi kita senang. Kita nyanyi-nyanyi. Walang keke. Menclok neng tembok. Seneng. Lagi naik sepeda motor pun. Walang keke. Lagi makan pun. Mulutnya makan, hatinya. Walang keke. Diam dia, diam. Diam dia. Diam. Kirain diam itu diam. Tidak. Diam itu hatinya tetap nyanyi hatinya nah kalau orang seperti itu tiba-tiba takbir Allahu Akbar sholatnya tidak sah karena niat itu rukun jadi bagaimana supaya putus dia ucap usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilah kiblah adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar minimal waktu takbir itu masuk niatnya Habis itu ngelamun lagi. Cantiknya lah kau Susi. Hmm, malah mukamu putih mu mancung bibir merah Allah Akbar kalau bisa aku kawin sama kau mulut baca fatihah tapi hatinya membayangkan si Susi tapi minimal waktu takbir putus atau malah nyanyi walang kekek fatihah tapi walang kekek Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini biar tahu. Kemudian takbir Allahu Akbar saat ada yang di bawah kupingnya ini kena. Tangan ngadap kiblat direnggangkan. Tapi ada yang sebentang bahu direnggangkan. Udah dua, <laughs> ya kan? Niat tiga ya. Letakkan tangan antara dada dengan pusat empat. Imam Hanafi mengat itu ini Imam Syafi'i yang letak sini dengan Imam Hambali. Imam Hanafi meletakkannya di bawah pusar. Hadisnya Soheh Bayhaki. Imam Maliki meletakkannya di samping. Allahu Akbar. Duh, hadisnya ini soheh, soheh Muslim. Tapi hadisnya roa itu. Kulihat Nabi sholat meletakkan tangannya di pinggang di sini. Kemungkinan sedang iktidal bisa juga kan. Iktidalnya Nabi bisa dua jam. Kulihat Nabi sholat takbir letakkan tangannya di sini. Bisa saja waktu iktidal, bisa saja. Tapi hadis itu soheh. Sahabat lihat. Kedudukan hadis roa itu, itu hadis maukuf. Berhenti pada sahabat. Sedangkan kalau jumpa hadis yang kola Rasulullah SAW, ini hadisnya marfu, langsung Nabi yang ngomong. Walaupun misalnya sama-sama hadis Bukhari, yang ini kola Rasulullah SAW, eh, sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Kata Rasul, langsung Rasul yang bilang. Nama hadisnya marfu, langsung Nabi yang ngomong. Ra'aitun Nabi berkata Siti Aisyah, qalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kulihat Nabi salat 443, jangan tanya bagusnya. Hadis sama-sama sahih, yang ini Bukhari, yang ini Muslim. Sama-sama sahih. Tapi ahli hadis akan mengambil yang qala Rasulullah karena ini marfu. Sedangkan yang qalat Aisyah ini mauquf. Walaupun sama-sama sahih, tapi kedudukannya afdol yang ini, yang mulia yang ini diambil yang ini, kalah yang ini. Ah. Kalau mengambil hadis begitu pakai mustalah hadis, pakai ilmu bukan ini kata Aisyah, ini kata Umar, maka lebih hebatlah Aisyah karena dia istrinya. <laughs> Enggaklah ini mertuanya. <laughs> Lebih hebat mertua daripada istri. Tapi itu nggak berlaku <laughs> dalam dalam ilmu hadis itu nggak berlaku. Yang berlaku statusnya apa? sohe apa enggak? sohe Oh, kalau gitu sohe diambil. Sama-sama sohe Dua-dua sohe Oh, yang satu kedudukannya apa? Yang satu maukuf. Eh, yang satu marfu. Oh, diambillah yang marfu. Itu ilmu muslah hadis itu. Jadi kalau ngaji hadis ya nggak lama lah kalau terus-terusan belajar hadis enam tahun. Ya baru baru bisa paham. Kalau dari Google nggak bisa. Mana <laughs> ah, bisa. Udah baca Fatihah. Ada yang membaca bismillah dengan jahar kalau sholat jahar. Ada yang membaca bismillah dengan sir walaupun sholat jahar. Sholat maghrib tapi bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahmanirrahim Ada yang dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sudah Begitu datang itu habis dialog dengan saya Maghribnya sholat di Istiqlal dia baca bismillahnya keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Heran orang satu Istiqlal. Uh, sejak kapan sudah baca bismillah? Baru ngobrol sama karena ini dia siangnya. So, hadisnya soheh. Udah, Fatihah bismillah yang satu tidak pakai bismillah. Udah berapa banyak itu khilafiahnya Belum lagi doa istiftah. Doa istiftah ada yang Allah Akbar doa yang Allah mabait, ada yang subuhun kudus rabbul malaikat waruh. Ada sepuluh. Itu aja berapa coba? Nah, makanya kalau mau bersatu kaum muslimin, ngajilah dengan guru-guru yang jujur. Menceritakan hukum-hukum agama dengan jujur. Kalau ada khilafiyah, ceritakan khilafnya. Perbedaannya itu ceritakan. Saya ngaji di Mekah begitu guru saya Al Khaidar, Syekh Al Khaidar, mufti Mekah. Mengajar saya tiap hari ngaji sama dia, setiap hari. Beliau tuh kalau ngajar ada persoalan ini, dia bilang menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Hambali begini, menurut Imam Hanafi begini, menurut Imam Maliki begini. Maka wa'indana menurut Imam Hambali kami maksudnya. Kami ambil yang ini. Ah, begitu dia. Enggak pernah. Waqala Imam Hambali kata Imam Hambali begini, Kemudian kata Imam Syafi'i begini, adalah Imam Syafi'i bid'ah, yang ini sunnah. Oh, tidak pernah. Tidak pernah guru-guru kita di sana mengajarkan begitu. Tidak ada satupun. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa khilafiyah itu didudukkan pada mahal khilafiyah. Pada tempat khilaf. Kalau mahalnya tempat tempatnya itu khilafiyah, tidak boleh saling paksa memaksa untuk mengikuti khilafiyah itu. Paham? Nah iman tadi pakai lan. Dari kemarin sampai hari ini sampai besok. Kalau orang mati kafir nggak punya iman, tidak akan pernah diterima. Falan yukbala min ahadihim tidak akan pernah diterima dari diri orang kafir itu milul ardi zahaba emas sebesar bola dunia Walau iftadabih dan dia tukar minta tukar sama Allah ini ya Allah aku bawa emas sebesar bola dunia ini sebesar bola dunia 40 ribu kilometer bulatnya nih emas sebesar bola dunia saya minta setetes iman supaya saya mati dalam keadaan beriman karena sekarang saya mati kafir dari kemarin sampai sekarang sampai kiamat Allah tidak terima pembayarannya itu berapalah mahalnya iman itu orang punya masjid semasjid ini emas saja semasjid ini mungkin dia orang terkaya se Indonesia tapi orang yang punya emas sebesar bola dunia ditukarkan kepada Allah untuk tukar dengan setetes iman aja. Setetes iman aja. Dari kemarin sampai besok sampai hari kiamat tidak Allah terima. Betapalah harga iman itu. Itu harga iman. Seandainya orang beriman yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu punya dosa sebanyak pasir di pantai. Banyak betul lah itu ya. Nggak ada yang bisa ngitung lah kecuali Allah dan malaikat aja mungkin. Tambah sebanyak bintang di langit. Banyak betul lah itu orang. Mati dia orang beriman itu. Pasti masuk neraka lah. Pasti yang dosa sebanyak itu kok. Masuk neraka pasti. Karena kata Allah kalau ditimbang amal banyak dosanya dari pahalanya mesti masuk neraka. Berapa lama? Wallahu alam mungkin 10 miliar tahun. Terserah Allah aja. Tapi ternyata penduduk neraka yang beriman itu, orang beriman masuk neraka banyak, asal lebih banyak dosanya dari baik. Wa amman wa amman khafat khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kalau lebih banyak dosanya dari baiknya, dia masuk neraka juga walau beriman. Tapi kalau ditimbang banyakan pahalanya, fa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi insyati Setelah ditimbang banyak pahalanya daripada dosanya, dia masuk surga. Tapi kalau dosanya banyak, pahalanya sedikit, dia masuk neraka. Berapa lama? Seleksi. Setelah sekian lama, wallahu alam datang malaikat meriksa. Diperiksa. Ternyata ada orang yang imannya di dalam dadanya ada pernah ucap la ilaha illallah. Tapi amal baiknya wakana minal khairi fi qalbihi tetapi amal di dalam hatinya itu amal baiknya hanya sebesar belas. miskolabur sebesar beras. Diambil juga masuk surga. Sekian lama lagi datang lagi diperiksa lagi. Maka didapati ada orang beriman yang hatinya tidak hangus. Di dalam hatinya ada kebaikan nisful bur separuh beras. Masuk lagi surga. Terakhir Manusia terakhir dalam neraka ini hadis Bukhari, tidak main-main lah Rasulullah. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah akan dikeluarkan dari neraka orang yang pernah mengucap la ilaha illallah yaitu orang beriman wa kana minal khairi fi qalbihi misqala dzarrah adalah amal soleh di dalam hatinya itu hanya sebesar semut hitam. Nenek-nenek kita mengartikan zarroh itu biji sawi. Zarroh itu semut hitam. Bayangkan, perbuatan baiknya hanya sebesar semut. Tapi dia beriman. Keluar juga dari neraka. Dan dia orang terakhir. Yang dikeluarkan dari neraka masuk ke surga. Bagian surganya kata Nabi 10 kali lebar dunia. 10 kali lebar dunia bagian surga untuk manusia beriman yang paling terakhir. Dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga. Setelah itu neraka itu hanya isinya orang kafir semua. Barulah Allah perintahkan, uhluk, kunci ini. Abu Abanar, pintu-pintu neraka itu ada ada delapan. Pintu sorga, tujuh pintu neraka. Tujuh pintu neraka, tutup semua, kata Allah. Diam kamu dalam neraka, jangan bicara-bicara, jangan jerit-jerit lagi. Biar minta jadi binatang, Allah nggak kasihan. Karena orang beriman sudah keluar. Kan hebat harga iman itu. Hah? Amal sebesar semut. Saya rasa nggak pernah sholat ini orang. Ah pastilah nggak pernah sholat. <laughs> Eh jangan ngarang-ngarang terkucur karena nggak ngarang pasti nggak sholat itu orang. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, rokaat ini qablal subahi khairul laka minat dunia wa mafiha. Dua rokaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Kalau sebesar semut, berarti belum pernah sholat sebesar dua rakaat sholat sunat subuh hajat lebih besar dari dunia. Makanya mindset cara berpikir kita ini harus ditukar. Salah satu tujuan Nabi dikirim ke dunia adalah menukar pola pikir manusia. Dari mengagungkan dunia menjadi mengagungkan akhirat. Nabi tidak mengajarkan kepada umatnya membuang dunia, tidak, tapi mengagungkan akhirat. Satu hari Sayyidina Abu Hurairah sedang nyangk macul, nyangkol. Bikin lobang. Nabi datang lewat. Ditanya sama Nabi, apa ini Abu Hurairah? Wah, Abu Hurairah ini orang miskin, tinggalnya di masjid Nabi. Seumur hidup makannya, minumnya dari Nabi. Tinggalnya di Sufah Masjid Nabawi. Di, ahli Sufi. Nah. Jangan marah-marah dengan ahli Sufi. Saya punya hadis-hadisnya tentang Sufah itu. Ahli Sufi itu ada hadisnya. Abu Hurairah ahli sufi, Sayyidina Anas bin Malik ahli sufi, Uqbah bin Amir ahli sufi, Abu Darda ahli sufi itu orang yang tinggal di teras Nabi. Jadi Masjid Nabawi itu tidak ada atapnya. Pelepah-pelepah korma aja belah belah papan-papannya itu disusun-susun supaya jangan kena panas. Kalau hujan bocor. Kalau hujan bocor. Tapi terasnya di belakang rumah Rasul sekarang, kalau kita mau ke kubur Rasul dari arah belakang menuju kiblat, ada di belakang rumah Nabi sekarang itu ditinggikan kira-kira setengah meter dari tanah, ditinggikan lantainya, itu diatapi rapi tidak bocor. Disitulah ahli sufah 700, eh 300, 300 sampai 70. Ganti-gantian asal udah punya rumah pergi. 70 sampai 300 ahlu sufah Tidur situ. Abu Hurairah ini miskin tapi hari ini dia nanam korma. Nabi tanya, eh, apa ini Abu Hurairah? Dia bilang apa? Saya sedang menanam korma ya Rasul. Korma ini nanti saya tanam, saya siram, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Nanti sekian tahun, biasanya tujuh tahun. Dia akan berbuah. Lima tahun paling cepat dia akan berbuah. Dan dia kalau berbuah, sebagian saya makan, sebagian saya sedekahkan, sebagian saya jual. Saya dapat duit dari situ. Rasulullah senyum. Betul yang dibilangnya itu. Apa kata Nabi? Maukah kuajarkan kepadamu yang lebih baik dari ini? Mau ya Rasul? Kau tanam satu korma, kau ucapkan subhanallah. Kormamu di dunia tumbuh, di sorga tumbuh pohon untukmu. Yang besar batangnya tidak selesai dikelilingi kuda tercepat 70 tahun. Oh, Nabi tidak bilang udah percuma kau tanam ini. Belum buah kau udah mati. Oh bukan begitu. Nabi bilang tanam. Tapi waktu tanam kau ucap subhanallah tumbuh satu pohon di surga untukmu. Rasulullah selalu mengingatkan orang jangan dunia saja Ad dunia khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan Allah untukmu. Gak usah lari-lari kamu mesti dunia untukmu. Wa antum khuliqalil akhirah. Tapi kamu diciptakan Allah untuk akhirat. Bukan untuk dunia ini, dunia ini mesti ditinggal. Kita ini keturunan orang surga. Nabi Adam 100 tahun tinggal di surga. Kemudian diciptakan Siti Hawa di surga. Kemudian wa ukhri jaminha diturunkan ke dunia kita ini manusia yang keturunan orang surga yang dikawinkan Allah di sorga. Nabi Adam dengan Hawa alaihassalam itu dikawinkan di sorga. Bukan di sini. Wa, wa inna ilaihi rojiun. Nanti kita pulang lagi ke sana. Kan salah salah alamat tuh. Kalau kita perturunan orang sorga. Turun ke dunia mati masuk neraka. Salah alamat. Eh, kamu orang sorga bukan orang neraka kamu. Iblis saja dengan tentara-tentaranya setan mau menyesatkan. Asalnya dari sorga, turun ke dunia, mau balik ke sorga, iblis beloin, masuk neraka. Kalau kita nggak ikut setan dengan iblis, kita mesti baliknya sana. Jadi Nabi bukan buang itu, cuma Nabi katakan, tanam, ucap subhanallah. Allah pun ingatkan begitu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia baik, bagi orang beriman dunia ini baik. Khair. Nggak bisa masuk surga kita kalau nggak hidup di dunia. At dunia masra'atul akhirah. Dunia ini tempat ber, bertanam untuk bekal akhirat. Dikubur menunggu panen. Maka dikubur tuh orang senang kalau dia banyak menanam di dunia. Sholatnya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, umrohnya banyak, perbuatan baiknya banyak. Dikubur senang, raudhah min riyadil jannah, taman surga nunggu panen. Oh, berapa bahagianya orang yang menunggu panen. Puncak kebahagiaan di sorga tinggal panen aja. Di sorga tinggal makan aja, tinggal ngambil yang dia tanam. Yang dia tanam itu yang diambil di sorga. Paham? Yang kita makan di sorga itu yang kita tanam di dunia. Kalau nggak pernah menanam amal baik di dunia mana ada harapan di sana dapat apa? Nggak ada harapan di sana. Kan dibilang Allah itu. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق Sebagian manusia mereka minta kesenangan dunia dan Allah beri kepadanya kesenangan dunia wa malahu fil akhirati min khalaq di akhirat tidak dapat apa-apa lagi karena semua sudah dikasih di dunia dia cuma minta dunia akhirat lupa ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sebagian mereka manusia, mereka minta dunia hasanah dan minta di akhirat hasanah juga. Hasanah apa hasanah? Baik, baik khair. Hasanah kata Allah di Quran man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha Siapa berbuat satu hasanah Allah bayar sepuluh pahala. Hasanah itu yang setiap kita buat satu Allah bayar sepuluh pahala. Hadis juga bilang begitu. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi Ashri amsalihha. Hadis turmidi hasan sahih. Siapa baca satu huruf Quran, dia dapat satu hasanah. Satu hasanah dibayar sepuluh pahala. Jadi satu hasanah itu adalah sesuatu yang baik yang dapat pahala sepuluh mengerjakannya. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak kukatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi. Walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dia dapat tiga hasanah dibayar tiga puluh pahala. Ini yang bilang Rasul. Maka jangan percaya selain Rasul kalau menyalahi Rasul. Saudara-saudara nggak usah baca Quran percuma. Kalau nggak tahu artinya tidak berpahala. Ya ini lebih pandai dari Nabi nih. Ini Nabi baru turun di Depok ini. Wong Nabi bilang alif lam mim baca dapat pahala 30 dan tidak ada yang tahu arti alif lam mim. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu arti alif lam mim, tapi Nabi bilang pahalanya 30. Jangan pernah mengatakan baca Quran tidak tahu artinya tidak berpahala. Itu ajaran Nabi baru. Kalau Nabi kita mengatakan alif lam mim, tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Nabi Muhammad pun tidak tahu artinya alif lam mim. Dia dapat pahala 30. Satu huruf, satu, satu hasanah dibayar 10. Itu arti hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh hasanah. Bagimu. Untuk kamu ikut. Jadi kalau yang dibuat Nabi itu. Kalau yang ibadah udahlah. Nggak sah kalau nggak ikut Nabi. Sholat misalnya, solu kamaro aitumuni usolli. Kamu mesti sholat seperti aku kata Nabi. Kita nggak lihat Nabi sholat, tapi sahabat sahabat lihat Nabi. Tabiin lihat, tabi tabiin lihat tabiin. Terus gitu, kitanya nggak, tapi musal sal ada silsilahnya tembus. Tek tek tek tek tek tek tek sampai ke kita. Naik haji pun Nabi tunjukkan. Kalau nggak secara Nabi nggak sah. mana sih kakum kalau kau mau naik haji, Mana manasiknya caranya mesti ikut saya kata Nabi. Ambil dari saya. Kalau ibadah nggak sah, kalau nggak ikut Nabi. Di luar ibadah, kalau kita ikut Nabi, dapat satu hasanah setiap satu gerak. Itu maksudnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya masuk WC aja. Kita bisa dapat 80 hasanah. 80 pahala, 8 hasanah. Coba masuk WC kaki kiri satu hasanah, 10 pahala baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dua hasanah 20 pahala. Ya kan? Langkahkan kaki kiri, baca doa dua hasanah 20 pahala. Jongkok ketika buang air kecil, tiga hasanah 30 pahala. Istibroh ketika buang air kecil, <clears throat> empat hasanah 40 pahala. Kemudian istinja cuci dengan air, dia dapat lima hasanah 50 pahala. Tutup aurat di dalam WC supaya keluar dari WC sudah tertutup auratnya 6 hasanah 60 pahala langkahkan kaki kanan 7 hasanah 70 pahala baca doa alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa afani selama di WC dapat 8 hasanah 80 pahala kalau satu hari 10 kali kalau 60 tahun ini bukan cerita sholat, puasa, zakat yang wajib-wajib, bukan. Ini cerita hal yang mubah-mubah saja, tapi ikut Nabi. Yang boleh, tapi ikut Nabi. Boleh masuk WC salto sambil latihan kungfu. Boleh, boleh nggak? Tapi apa untungnya? Nggak dapat hasanah apa-apa. Bayangkan kalau 60 tahun masuk WC cara Nabi. Ikra kita baca kitabmu kata malaikat. WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC 60 tahun masuk WC. Mungkin ibadah kita yang ikhlas cuman masuk WC aja. Maka saya sejak SMP sudah protes. Kalau WC masjid dikunci saya protes. Saya pernah ke tempat rekreasi di Medan, berestagi namanya, di gunung. Biasa saya dengan bapak saya naik motor. Tapi hari itu bapak saya bilang saya malas lah. Saya pergi sendiri naik bus. Senang saya dingin. Seharian saya di sana ngadem. Dulu sih sepi saja. Saya mau buang air kecil udah nahan-nahan saya. Namanya naik bus. Nggak bisa berhenti. Saya lihat ada masjid kecil, saya datang, dikunci WC-nya. Aduh, kecewanya saya. Kemana saya buang air kecil? Saya lihat gereja. Ah, jangan-jangan gereja ada WC-nya. Saya datang ke gereja. Saya kelilingi ini dari sebelah depan, nyamping. Di belakang ada WC. Bersih sekali airnya air gunung. Bersih mungkin karena nggak pernah dipakai kan. Saya masuk situ ya Allah, puasnya buang air kecil udah menahan lama gitu. Aduh, begitu keluar saya merdeka sekali rasanya. Baru saya rekreasi, pergi ke sana sana ke Gundaling segala macam. Sholat zuhur saya turun. Karena masjid jarang sana waktu itu nggak ada. Itulah masjid satu-satunya. Sekarang sudah banyak. Saya datang situ, sholat. Habis sholat saya tanya sama nazir masjidnya itu. Pak, bapak pengurusnya. Iya, saya nazirnya. Kenapa dikunci WC-nya? Dilihatin saya dari atas sampai bawah. Namanya kita masih SMP. Kamu tahu, orang kalau datang sini cuma kencing saja, semua berak saja. Habis itu pergi, nggak ada yang sholat. Loh, di WC memang bukan tempat sholat. Kalau ada orang sholat di WC, waduh. WC itu memang tempat buang air kecil, buang air besar, saya bilang. Dibuat untuk itu itu. Diam bapak itu. Tahu bapak, orang yang cari WC itu orang beriman pak. Karena dia mau mau pakai adab, dia mau istinja dengan air, dia mau auratnya tertutup tidak dilihat orang. Kalau orang pasik walaupun beriman tapi durhaka, di bawah pohon aja cer selesai. Terdiam najir masjid itu. Dia sudah tua, saya masih SMP. Makanya kita Masjid Darussalam ini, biar aja WC terbuka. Orang mau pakai, pakailah. Kan kita memang sedekah untuk membuat itu untuk itu. Ada tempat mandinya, ada tempat buang air kecilnya, ada tempat buang air besarnya. Kan memang untuk itu itu dibangun, diwakafkan. Maka setiap orang masuk situ pakai adab Nabi, dia dapat 80 pahala. Kalau ada seribu orang satu hari, itu berarti ada 80 ribu pahala dan semua pahalanya mengalir kepada yang membangun WC itu. Paham? Itulah hasanah itu. Ah. Makanya semakin banyak sunnah Nabi kita buat, makin mirip kita dengan Nabi. Makin mirip kita dengan Nabi, kemungkinan besar surganya dekat dengan Nabi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kenapa dipakai ini? Saya ditanya orang, kenapa Bapak mesti pakai jubah serban? Nabi saya pakai jubah serban. Saya ikut. Kalau pakai jas kenapa? Ya pakai jas boleh aja. Boleh, mubah. Kan tutup aurat. Tapi kenapa pakai jubah serban? Ini yang dibuat Nabi. Dan kenapa harus warna putih? Warna putih kesukaan Allah hadis Turmidi. Pakailah warna putih, warna putih kesukaan Allah dan kapankan mayat-mayatmu dengan kain putih. Putih kesukaan Allah. Jadi kalau kita pakai baju putih 24 jam Allah suka, mahabbah, Allah cinta. 24 jam. Saya pakai putih. Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh. Tapi yang suka bukan Rasulullah, PDIP. Pilih mana? Ada orang yang di dunia ini itulah orientasinya dia terlalu mengunggulkan akalnya. Kenapa mesti pakai jubah serban? Ya saya merasakan ini sunnah Nabi dan ada manfaatnya, besar manfaatnya. Kalau saya masuk diskotik jam 2 malam pakai begini, dijamin yang di dalam bubar ada setan. <laughs> Berarti ini kan al-haqqu, ini yang hak ini. Tak bisa dicampur dengan yang batil ini. Betul nggak? Tak bisa dicampur dengan yang batil. Berarti baju ini baju hak. Kalau bapak pakai baju biasa begitu pergi ke diskotik, hmm, apalagi jenggot udah putih, bilang ala oh mari korting diskon 50% <laughs> om. <laughs> Nah, ini yang kita pahamkan dengan yang paling berharga Allah beri adalah iman. Kalau sudah punya iman tentu beramal soleh. Dan amal soleh itu tidak ada lain. Amal soleh itu mesti yang Rasulullah tunjukkan sama kita. Dan sunnah itu tiga. Yang Nabi buat, fi'liyah. Tidak semua sunnah yang Nabi buat. Ada sunnah yang Nabi tak buat. Apa itu? Puasa Nabi Dawud. Itu yang buat Nabi Dawud. Namanya aja puasa Nabi Daud. Bukan puasa Rasulullah itu, puasa Nabi Daud. Kelang hari, Senin puasa, Selasa enggak, Rebu puasa, Kamis enggak. Nabi enggak pernah buat itu. Yang membuatnya adalah Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, beliaulah yang puasa itu sejak muda sampai wafat. Rasulullah sendiri Senin kamis, Senin kamis, Senin kamis, tambah tiga hari tiap bulan. 11 hari setiap bulan rata-rata. Jadi sunnah kauli, sunnah fi'liyah itu Nabi buat itu fi'liyah. Misalnya apa? Salat duha setiap hari Sabtu. Nabi berwudu di Madinah kemudian pergi ke Kuba. 6 km naik bagol putih. Bagol adalah peranakan antara kuda dengan keledai. Bagol itu keledai dengan kuda dikawinkan anaknya bagol. Bagol kawin dengan bagol mandul, nggak punya anak. Pasti nggak punya anak itu itu. <laughs> nah, itulah caranya membuat bagol kawinkan kuda dengan keledai anaknya bagol. Tapi jangan bapak bilang perempuan nggak punya anak, bapak bilang pula bagol kau, marah dia. Yang kedua kauliah. Ucapan Nabi. Ada yang Nabi buat tapi Nabi tak ucap. Ada yang Nabi ucap tapi Nabi tak buat. Ada yang Nabi ucap tapi Nabi tak buat. Namanya sunnah kauliah. Kata Nabi tadi, yang terbaik puasa adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud adalah puasa paling baik. Nabi bersabda, kaul Nabi. Tapi Nabi tidak buat. Paham? Ada yang Nabi buat, sholat duha. Sholat duha dua rakaat di Kuba. Barang siapa yang sholat duha dua rakaat di Kuba berwudhu di rumahnya, maka dia dapat pahala umroh. Nabi buat setiap hari Sabtu naik bagol putih. Setiap Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak. <laughs> Sabtu aja. Dan yang mengamalkan itu cuma satu orang. Setelah Rasulullah wafat yang mengamalkannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar setiap hari Sabtu naik bagol putih, berwudu di rumahnya, sholat di Kuba, kemudian kembali. Setiap hari Sabtu. Ditanya, kenapa kamu buat? Nabi buat begitu. Dan kata Nabi, pahalanya pahala umroh, saya buat. Ada nabi yang buat, ada nabi yang sebut namanya fi'liyah qauliyah. Ada yang nabi tidak sebut, ada yang dan nabi tidak buat. Yang melakukannya sahabat. Tapi nabi tidak larang. Bahkan nabi puji. Namanya sunnah takrir. Sunnah takrir ya. Nabi nggak pernah buat. Suruh pun nggak. Tapi ketika sahabat buat, Nabi memujinya. Sunnah. Takrir ya. Contoh, dalam kitab Riyadus Salihin bab tilawatil Quran ada hadis Bukhari bunyinya begini. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ini ahli Quran zaman Nabi empat orang. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini imam yang diangkat sholat raweh oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lihat Masjid Nabawi jelek, Malam ter, malam bulan Ramadan ada yang sholat sendiri, ada dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, tiga, sendiri, dua orang. Di sini amin, nggak lama situ amin, sini amin, amin, amin. Ah jelek kata orang, kumpul semua. Mulai malam ini tidak boleh sholat begini. Kalau kamu ke masjid ini sholat terawih, imamnya satu orang, Ubay bin Kaab. Dan sholatnya dibuat 20 rakaat dua-dua. 20 rakaat dua-dua. Kemudian Sayyidina Umar lewat, satu malam mereka sedang sholat, satu imam, imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu maka Sayyidina Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi. Inilah senikmat-nikmatnya bid'ah. Sampai sekarang nggak berubah itu. Sejak Umar bin Khattab memutuskan sholat terawih harus di bawah satu imam, Masjid Nabawi sampai sekarang tetap di bawah satu imam dan sholatnya puluh rakaat, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Itu yang dibuat. Yang kedua Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Huzaifah. Ini empat orang jagoan Al-Quran di zaman Rasul. Yang diceritakan di hadis Bukhari ini, Abu Musa al-Ash'ari duduk di masjid Nabi, dia bawa sepupunya, anak saudaranya, sepupunya. Sepupunya ini habis sholat isya baca Quran yang dibacanya kulhuallahu Allahu ahad di wirid-wiridkannya kulhu itu. Wirid kulhu. Yurad diduha bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jengkellah Abu Musa Al-Syari. Orang beliau hafal Quran 30 juz. Tiba-tiba ada orang satu kulhu, kulhu, kulhu. Disuruh Nabi enggak, Nabi enggak pernah buat, jengkel. Kalau saya saya tekekkanlah kepalanya kira-kira gitu. Falamma asbaha selesai sholat subuh. Ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam datanglah Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu kepada Nabi. kalau tadi kalahu diadukannya lah perbuatan saudaranya tadi malam itu mewirit-wiritkan kulhu di masjid Nabi. Nabi nggak pernah buat, Nabi nggak pernah suruh. Kira-kira bid'ah lah gitu biar Nabi marah gitu. Fakallah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nabi menjawab, Walladhi nafsi biadi." Bersumpah Nabi. Demi Allah yang menguasai nyawaku, innaha lata'dilu thulusal Qur'an. Sesungguhnya satu kulhu Allah dibaca kawanmu tadi malam itu pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Hadis ini takrir. Nabi nggak buat, Nabi nggak suruh, tapi sahabat buat, dipuji sama Nabi. Bukalah kitab di Salihin. Bab tilawatil Quran. Hadis Bukhari. Secara akal kita terima sekarang. Tidak mungkin sahabat Nabi membaca semua Quran. Kecuali dia hafal Quran 30 juz. Karena Al-Quran waktu itu tidak ada dijual. Senin belum ada orang jualan waktu di Senin. Senin. Oh masih tempat badak kawin di situ. Al-Quran waktu itu sepi-sepi. Ada yang punya satu lembar aja. Kalau satu lembar itu ditulis surah waqiah, maka orang itu setiap hari, pagi, siang, malam, apa yang dia baca? Pasti waqiah, pasti. Pasti waqiah, nggak ada yang lain. Uang dia cuma punya itu. Kalau ada yang punya selembar surah Yasin, apa yang dia baca? Setiap hari pasti Yasin. Kecuali dia hafal semua 30 juz, baru dia baca semua. Karena yang punya Quran cuman Khalifah Abu Bakar aja. Sama Khalifah Umar setelah wafat Abu Bakar. Sebesar tikar. Mushafnya sebesar tikar, digulung. Simpan rumah Sayyidina Abu Bakar. Yang nulis Sayyidina Zaid bin Sabit, ketua panitianya. Wafat Khalifah Umar, uh, Khalifah Abu Bakar diserahkan kepada Khalifah Umar itu Quran. 30 juz besar, segulungan. Disimpan di rumah Habsah, radhiyallahu anha, istri Nabi anak Sayyidina Umar. Setelah Umar bin Khattab wafat, keadaan sudah aman. Romawi Parsi sudah kalah. Kita sudah menguasai Eropa, apa Maroko sampai India, Afrika, semua sudah kita punya. Harta rampasan perang banyak, kita kaya, jizyah banyak. Khalifah Utsman membentuk panitia menulis Quran untuk satu satu Quran untuk satu gubernur. Ada enam gubernur dan satu khalifah waktu itu enam. Disuruhlah tulis, disalin, disalinlah. Quran waktu itu kertasnya tebel-tebel karena buatnya masih digiling pakai tangan, tebel-tebel. Sehingga ketika satu satu gulungan begini, tap udah nggak bisa dibuka, nyangkut, nyangkut. Berhenti, bikin ikat baru, jus baru. Enggak bisa lagi dibuka, bikin jus baru. Ternyata Al-Qur'an itu 30 jus. Jus itu terjadi karena kertasnya tebel. Akhirnya Quran itu memang cuma 6 eksemplar untuk satu gubernur dan khalifah satu-satu-satu. Tapi jilidnya 30 jilid. Bahasa Arabnya 30 juz. Tebel-tebel. Ditulis nggak pakai titik, nggak pakai baris. Saya membaca tiga baris, lebih dua jam saya baca. Macam mana anda membacanya cuma Quran kalau nggak pakai baris, nggak pakai titik? Begitu aja. Ha, bacanya apa? Bisa baca ba, bisa baca ta, bisa baca sa, bisa baca nun. Bingung nggak? Ini nun apa ba atau ta? Terserah ente yang baca. Oh, nggak ada titiknya. Walaupun tahu nahu berat membacanya. Apalagi nggak tahu nahu sorot. Jadilah Quran itu satu gubernur bawa 30 ikat. Tentulah yang punya Quran saja yang bisa baca sampai habis. Dan yang hafal 30 juz saja yang habis. Makanya Nabi tidak melarang. Ada sahabat kulhu huwang isoku iki kok. Isoku iki ngerti bahasa Indonesia nya. Memang cuman aku ngertinya kulhu, masa masuk kulhu. Aku cuma tahunya kurhu, Ku baca kulhu masuk neraka kan nggak mungkin. Mungkin itu. Nah, kau kan sudah banyak hafal. Kenapa kulhu aja? Itu yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Mudah. Yang lain, yang lain susah. Boleh nggak? Boleh. Fakra'u matayasara al Qur'an. Qur'an mengatakan bacalah yang gampang. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Nah ini takrir ya. Itu sunnah. Pakai baju sunnah Nabi. Yang sunnah itu warna putih. Kalau kita pakai putih 24 jam dapat rahmat. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Nabi, kalau kau betul cinta pada Allah, ikuti Nabi Muhammad, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan sinarkan kasih sayangnya kepadamu. Jadi kalau kita pakai baju putih 24 jam, Allah cinta dengan kita karena baju putihnya itu. Kalau kita buang air besar, cara Nabi sedang buang air besar itu Allah cinta. Allah cinta. Kalau kita sholat Allah cinta mah biasa. Kita puasa Allah cinta, wong namanya ibadah. Buang air besar, Allah cinta. Yuhbibkumullah. Allah cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum Allah ampunkan dosamu. Kalau cara Nabi makan kan mubah. Tapi kata Nabi makanlah dengan tangan kanan. Bacalah bismillah jangan dengan tangan kiri, wala bismillah jangan dengan tangan kiri. Nah, saya makan nggak pakai tangan langsung pakai mulut boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi macam monyet. Boleh nggak? Berdosa nggak? Tapi kalau saya makan pakai tangan, kita dapat satu hasanah. Baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana dapat satu hasanah sepuluh pahala. Pakai tangan kanan dapat dua hasanah. Baca bismillahirrahmanirrahim dapat tiga hasanah. Habis makan kita baca alhamdulillahilladzi at'amana wa kita dapat empat pahala. 40 pahala. Sebelum makan cuci tangan 50 pahala. Habis makan cuci tangan 60 pahala. Makanlah dengan duduk, jangan berdiri, jangan jalan-jalan. 70 pahala. Hebat. Kalau kita mati sehari tiga kali makan, 70 tahun? Buka catatan amalmu, makan, makan, <laughs> makan, makan. 70 pahala, 70 pahala. Mungkin amalan yang paling lezat cuma makan. Inilah gunanya Nabi. Diutuskan salah satunya untuk kita. Paham ya? Itu harga iman, harga amal. Bagaimana harga orang beriman? la takumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yakulu Allahu Allah. Ini hadis Muslim, sahih Muslim. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang beriman di dunia yang mulutnya mengucap Allah Allah atau di hadis lain la ilaha illallah. Enggak tahu lagi salat, enggak tahu lagi puasa, enggak tahu lagi zakat. Dia cuma tahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Seluruh dunia kafir tinggal dia sendiri yang beriman. Kawan-kawannya nanya, apa itu ya Allah ya Allah? Nama Tuhan saya. Nenek-nenek saya, bapak-bapak saya dulu begitu-begitu. Kalau sore ya saya ikut-ikutan aja. Sampai sebegitu rendahnya kualitas orang beriman itu. Yang lain sudah kafir semua. Allah tidak kiamatkan dunia. Allah menghormati satu orang beriman lebih berharga dari seluruh alam jagat raya. Orang terakhir yang beriman cuma tahu la ilaha illallah atau Allah Allah. Sedang menggembalakan kambing di Arafah. Waktu itu padang Arafah hijau. Pohon-pohonan sudah tumbuh besar dan air mengalir jernih. Berarti nanti Arafah itu seperti beras tagi. Seperti puncak. Ini ini janji Nabi. Nabi nggak pernah dusta. Percayalah sama Nabi. Sekarang aja sudah ada sumber air yang keluar di Mekah. keluar air nggak berhenti-berhenti. Jangan tanya dari mana, itu Allah punya kuasa. Dan sudah turun salju di Mekah beberapa kali. Orang yang beriman satu-satunya itu mengembala kambing, datanglah singa mau mengambil kambingnya, berkelahi dia dengan singa, dia lawan pakai tongkatnya dan dia kalah. Dia mati. Hari itu dia mati, hari itu seluruh dunia dikiamatkan Allah SWT. Sejungguhnya hari kiamat tidak akan menimpa orang beriman. Walau satu orang. Oleh karena itu orang beriman lebih berharga dari seluruh alam jagat raya. Jaga harga dirinya. Kata Nabi, al-mu'minu mir'atu akhihi, akhihil mu'min. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman yang lain. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman yang lain. Kalau saya melihat orang beriman, bapak melihat orang beriman, apa yang bapak nilai pada dirinya sebetulnya bukan penilaian diri dia, tapi sesungguhnya bapak sedang menilai diri bapak sendiri. Ini perumpamaan yang luar biasa ini. Kalau kita berdiri di depan cermin, di depan kaca, kita berkaca depan kaca. Tiba-tiba kita lihat di kaca itu ada monyet besar. Kira-kira yang monyet siapa? Siapa? Kita. Tapi kalau kita berdiri depan kaca, depan cermin, kita lihat ada orang ganteng di cermin itu. Siapa yang ganteng? Kita. Nabi bilang kamu melihat orang, sebetulnya kamu sedang melihat dirimu. Apa yang kau nilaikan pada orang itu, bukan nilainya orang itu, tapi nilaimu. Satu orang pencuri, ini contoh, setiap malam keluar rumah jam 10, mencuri. Setiap malam keluar rumah jam 10 mencuri, badannya keker, bajunya ringkas. Asal dia keluar malam pasti mau menggarong rumah orang. Satu hari dia sakit, demam, dia duduk di teras rumahnya nggak bisa keluar. Tiba-tiba lewat laki-laki keker, pakai baju ringkas, hujan gerimis lewat. Apa dia bilang? <laughs> Mesti maling juga kayak saya. Dia melihat orang tapi menilai dirinya, bukan menilai orang dia. nggak dia nggak tahu itu yang badannya keker itu, itu tekap tim khusus anti bandit yang mau menangkap agen narkoba di kampung sebelah. Mana mikir dia itu, pokoknya keluar malam mesti nyolong. Dia mikir dirinya. Seorang wanita pelacur. Saya tidak mau melembutkannya dengan pekerja seks komersil. Mereka memang pelacur. Menjual dirinya. Berzina dengan orang. Setiap malam keluar. Untuk apa melacur? Ini perempuan tiap malam keluar untuk melacur. Setiba-tiba setahun kemudian dia sakit. Nggak bisa pergi melacur. Dia duduk di depan rumahnya lewat seorang perempuan cantik berjalan di tengah hujan gerimis. Apa yang dia bilang? Wah, oh, perempuan muda lewat. Ah, pasti pelacur juga kayak saya. Jadi dia melihat dirinya bukan melihat orang itu. Padahal perempuan itu pergi ke seberang untuk memanggil bidan karena tetangga sebelah rumahnya mau melahirkan. Tidak ada orang lain yang bisa disuruh kecuali dia. Tapi yang dia lihat apa? Ini mesti melacur juga karena keluarnya malam. Dia nggak pernah lihat orang, dia lihat dirinya. Kata Nabi, kamu itu, hei orang beriman, setiap kau lihat orang, apa yang kau nilaikan pada orang itu, sesungguhnya adalah apa yang terjadi pada dirimu. Kalau ada satu manajer pencuri 10 tahun, tiga pembukuannya untuk pajak lain, untuk dirinya lain, untuk majikannya lain. Nggak pernah ketahuan dia mencuri saking lihainya 10 tahun. Satu hari pesta di tempat orang kaya. Duduk satu meja bundar. Lima orang duduk satu meja bundar. Dia kenalan. Siapa nama Pak? Abdullah. Oh, saya Joni. Oh, apa kerjaan Bapak? Oh, saya manajer. Langsung senyumnya miring. Hmm. Pasti maling kayak saya juga. <laughs> Berapa tahun jadi manajer Pak? 15 tahun. Umak uh, lebih senior dari saya nih maling. <laughs> Dia sebetulnya melihat dirinya, melihat orang. Paham? Nabi ingatkan pada kita, jaga diri kita pada orang. Kalau kita lihat aib orang, aslahahu, perbaiki. Aibnya itu perbaiki. Bukan diam. Ada orang buat aib. Kita tahu, yang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu. Jangan kita ancam-ancam, eh sudah saya foto. Kalau kamu nggak kasih saya duit, ah ini pemerasan. Dan kita tidak boleh pula ada orang berbuat maksiat, kita adem. Ada ustaz kan di Indonesia gitu, Upsus salam, Upsus salam, tebarkan ke, ke kedamaian. Upsus salam, tebarkan kedamaian. Ia tebarkan kedamaian pada yang ma'ruf. Kalau pada yang mungkar, nggak bisa hadis itu dipakai. Ada orang berzina kan, ini istrimu, bukan istri tetangga. Oh, salam, Upsus salam, Assalamualaikum. Ya tidak bisa. Kemungkaran kau harus cegah hadis yang lain. Man ro'a minkum mungkaron, ah mesti hadis yang itu. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, fal yughayyiruhu biyadih, tukar dengan tangannya. Nggak sanggup menukar dengan tangan, fabilisanihi. Dengan mulutnya, mulutnya nggak didengar. Fabi qalbihi paling tidak hatinya mengingkari perbuatan maksiat itu. Mana boleh sama maksiat? Ups, sana. Nggak bisa hadis kok main-main kamu. Demi kedamaian. Jadi demi kedamaian maksiat dibiarkan. Kalau maksiat kita cegah nanti kita perang. Biarlah perang, karena berbanyak? Emang kalau perang aib. Ada LGBT. Laki-laki kumpul satu RW. Berzina rame-rame. Terus kita cuman tenang, sabar, sabar. Sabar. Ia lah kita membubarkannya dengan apa cara saja nggak sanggup dengan kekuatan tangan, dengan lidah. Hei, jangan kau jadi homosek. Ini paling dilaknat Allah. Begitu. Mesti ngomong. DPR belum mengubah KUHP. KUHP itu kalau orang berzina, orang lesbian, orang homosek, itu kalau nggak ada yang ngadu dari antara pemainnya, dari pemain kalau kita orang tetangga ngadu nggak laku. Karena ini delik aduan, bukan delik umum. Kalau diantara mereka nggak ada yang dirugikan, polisi cuma bisa nonton aja. <laughs> Hebat, nggak bisa ditangkap. Si A dengan si B kumpul kebo dua tahun. Ini kumpul kebo cuma lambang aja. Kumpul monyet pun sama juga nya begitu. Nggak ada nikahnya. Tidak boleh ditangkap walaupun orang kampung tahu dia itu kumpul kebo, berzinah. Tapi begitu yang laki-laki besoknya nikah setelah setahun nikah dengan orang lain, yang betina ini yang perempuan merasa dirugikan, dia ngadu polisi ditangkap ini. Barulah ini ditangkap dihukum penjara. Karena delik aduan. Kita sudah mau mengubahnya itu sejak zaman Yusril jadi menteri Kumham sudah dibuat draftnya Ormas Islam dan pemerintah waktu itu Yusril semoga Allah merahmati beliau itu delik zina itu mau diganti menjadi delik umum. Siapa saja berzina polisi berhak menangkapnya. Di penjara 2 tahun dan didenda 100 juta. Tapi DPR menolak. Gak tahu saya kenapa DPR menolak. Mungkin hobinya begitu. Mana kita tahu itu. Orang delik itu mau ditukar menjadi baik, menjaga moral kok. Kita nggak DPR menolak. Oleh karena itu wajib kita semua memilih DPR yang soleh Berdosa nggak milih di zaman mungkar ini. Sebab undang-undang negara yang bikin mereka. Pemerintah mengajukan, DPR mengesahkan. Kalau kita tidak pilih 88,7 orang Indonesia Islam. Kalau 88,7% persen itu adalah DPR RI yang soleh-soleh, maka mereka ketika kita ajukan, tukar ini. Mereka langsung tanda tangan, tukar. Karena saya nanti anak saya, cucu saya kena ini dengan LGBT ini. Tapi kalau dia sendiri pemainnya, ada ada nggak us, nggak, itu nanti memecah belah persatuan. Nah, kalian rasa sekarang perlu nggak milih DPR yang soleh? Perlu nggak milih presiden yang soleh? Jangan kalian golput. Ada 30% orang munafik di Indonesia menurut statistik pemilihan. Karena ketika kafir jadi calon, Orang-orang Nasrani, orang semua agama yang bukan Islam hanya 12 persen, tiba-tiba kafir itu dapat 42 persen. Berarti ada 30 persen orang Islam nyebrang ke sana. Saya menyebutnya munafik. Kalau yang kubu seberang sana mengatakan toleransi, oh, mereka bertoleran. Saya bilang munafik. Quran dan hadis mengatakan wajib pilih orang Islam, dia pilih bukan orang Islam, tapi padahal dia orang Islam, dia munafik. Paham? Sangking merasa hebatnya sekarang mereka berani di televisi ngomong itu homosek itu. Homo itu hobi itu adalah hak asasi. Itu tidak boleh ditangkap, tidak boleh dilarang, itu hak asasi. Kan tidak ada merugikan. <laughs> Saking jengkelnya Jainuddin MZ keluar dari kuburnya. Zainal oh, Abidin bilang, memang yang jinah elu. Yang judi elu. Yang mabok elu. Tapi judi, jinah, mabok, maksiat mas. Kalau maksiat mengundang bala bencana, murka Allah. Kalau Allah murka datang ke bumi, yang mampus bukan lu aja, monyong. Ha. Ini diucapkan Sayyidina MZ 20 le tahun lebih yang lalu. Seolah-olah beliau sudah tahu aja ntar akan ada yang ngomong ini hasad cibolne, Keprok sama dia. Ha. Itulah kalau ulama. Ulama bicara, mungkin sekarang dia bicara tidak ada manfaatnya. Belum ada masalah. Masalah timbul nanti sekian ratus tahun lagi. Macam tadilah Syekh Ibn Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Al-Fatawa adalah talqin mayat tidak mengapa dilakukannya. Sebab apa diamalkan oleh sebagian sahabat. Beliau mengatakannya tahun 1000 tahun 572 di bawah itu. Kan berarti 900 tahun sudah berlalu. Sekarang baru orang berantem di Indonesia soal itu. Tapi beliau sudah kasih tahu 5 900 tahun yang lalu ditulis di kitab beliau. Itulah ulama. Sebab nggak ada interest pribadi. Ustaz ulama cerita tentang agama. Manfaat atau tidak terpulang kepada kita yang mendengar. Semoga kita bisa bersatu. Semoga 2018 ada ratusan bupati, wali kota dan gubernur yang sedang akan dipilih, terpilihlah orang-orang soleh hendaknya. Dan tahun 2019 kita tukarlah DPR RI kita dengan presiden kita. Kalau saya, saya bilang tukar. Kalau kalian bilang masih terus, ya apa boleh buatlah. Tapi udah aku sampaikan. Jangan kalian tuntut nanti aku di hari kiamat. Aku udah aku sampaikan harus ditukar ini orang. Kan kita kepingin punya imam yang fasih, ya enggak? Betul enggak? Imam kita, presiden kita, tapi bisa jadi imam sholat terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Iya karena berdua. Kok berdua ini berjemaah pak? <laughs> Walap bedolin. Siapa yang dibedol? Kita kepingin, kepingin nggak? Ya kalian harus milih, pilih orang yang baik. Itu aja. Terima kasih atas segala perhatian. Sudah jam 6 lewat 10. Ada yang mau bertanya? Satu, satu, satu. Wanita boleh. Ya itu bapak itu satu, kasih mic-nya. Lekas, waktunya pendek. Ditukar kursinya ini yang rodanya empat kakinya bisa nyender. Kalau ini nyender jeblang ke belakang. <laughs> Buat apa mahal nggak manfaat? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai toleransi beragama di Republik ini, Pak. Kayaknya akhir-akhir ini agak agak oleng lah kira-kira begitu. Nah kira-kira yang pas itu dalam rangka toleransi beragama bagaimana menurut Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini tiga tahun ini aja yang geger. Sebelum ini enggak. Tiga tahun ini aja yang geger. Bilang kafir aja nggak boleh. Ada ulama bilang kafir. Jangan bilang kafir. Memecah belah bineka tunggal ika. Menebarkan kebencian. Lo apa urusannya belum ada NKRI, kafir sudah ada duluan 14 abad yang lalu. Yang berhak mengatakan kafir hanya Allah. Ah enggak, Nabi Nuh aja bilang kafir. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku yang bungsu yang kusayangi kanan Jangan ikut orang kafir. Mari sini naik perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu menggabungkan diri dengan orang-orang kafir. Jangan gabung dengan orang-orang kafir. Mungkin kalau Nabi Nuh hidup sekarang, memecah belah persatuan. Allah juga suruh, kul ya ayyuhal kafirun." Jadi toleransi itu apa sih? Toleransi itu tidak ngurusin agama orang. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak urus agama orang, orang tidak urus agama kita. Kau nggak nyembah Tuhan yang aku sembah. Aku pun nggak bakal menyembah Tuhan yang kau sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekarang ada yang nggak pede. Dengan agamanya nggak pede. Setiap hari raya agamanya dibawa-bawa orang Islam. Disuruh pakai jilbab nyanyi. Ada pula ustad, ustad kondang senasional. Datang ke gereja Solawat Nabi di gereja. Lagunya lagu gereja. Malam kudus, sunyi senyap, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Hmm. Kan sudah dibilang Allah lakum dinukum. Toleransi itu begitu. Kalau ditanya Tengku Zulkarnain, siapa agama agama apa yang paling baik? Saya dengan tegas mengatakan, agama terbaik dan paling sempurna menurut Tengku Zulkarnain, menurut saya adalah agama Islam. Terus agama yang lain datangi saya demo. Di Indonesia ada enam agama, Bung. Belum lahir kau, aku dah tahu. Anda mengatakan tadi agama yang paling baik agama Islam, betul? Berarti Anda menghina agama saya. Apa urusannya? Kalau saya katakan dari seluruh perempuan yang ada di dunia, istri saya yang paling cantik adalah istri saya. Tiba-tiba tetangga saya demo, Anda telah menghina istri kami. apa, apa, apa hubungannya? Anda mengatakan istri kami jelek. Mana ada? Yang ku bilang wanita tercantik di dunia istriku. Lah bagaimana dengan istri kami? Urusanmu lah masa ku urus-urus istrimu. Ah, repot kali kau bikin aku. Aku katakan agama terbaik adalah agama Islam. Agama yang lain, lakum dinukum waliyadin. Urus sendiri-sendiri. Orang Hindu pun akan mengatakan yang sama. Menurut saya orang Hindu, agama terbaik adalah agama Hindu. Agama Kristen juga begitu. Menurut saya yang terbaik adalah agama Kristen. Kalau sama semua. Ada ahli jil. Jaringan Islam liberal pernah menelpon saya. Agama semua sama. Seperti sungai yang mengalir ke laut. Hmm? Sungai Hindu, sungai Buddha, sungai Kristen, sungai Katolik, sungai Islam, sungai Konghucu mengalir ke laut. Masih berbeda-beda. Tapi sampai di laut semuanya lebur. Semuanya menjadi laut. Maka di dunia ini sungai Hindu, sungai Kristen, sungai Protestan, sungai semua mengalir ke surga. Sampai surga nggak ada lagi sungai-sungai Islam semua. Semuanya adalah ahli surga. Oh begitu? Iya. Jadi semua agama sama saja. Sama saja. Iya, kalau begitu kita tukar-tukar agama yuk. Tahun ini Islam, tahun depan kita Kristen. Tahun depan kita Hindu, 6 tahun, 6 agama sudah kita cicipi. Mau? Ya nggak mesti begitu katanya. Gondolmu. Kau mau menipu aku aja kau, setan. Jadi kita harus cerdas, Pak. Toleransi itu adalah saling mengurus agama masing-masing dan tidak mengganggu agama orang lain. Begitu, ngapain pula saya harus ceramah di gereja? Masjid aja belum semua saya datangi se-Indonesia. Paham? Ah, yang lain. Kanan atau wanita? Ya. Tiga saja ya, sudah siang. Inilah kalau malam ini anugerah Allah kalau kita beribadah. Siang itu kita segar. Padahal saya belum tidur ini. Tadi malam di Atin sini. Tapi nikmat sekali tidur sebentar-sebentar tidur ayam aja di mobil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, uh, eh, mulai kapan dan tahun berapa hadis itu dipilah-pilah? Hadis? Ya, ada hadis sahih, ada hadis. Oh, hadis ya. itu di, di, di, dihafal sejak Nabi masih hidup. Abu Hurairah menghafal 11.000 hadis. Anas bin Malik Nomor dua paling banyak menghafal sekitar hampir 6.000 hadis. Kemudian Siti Aisyah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian terus ke bawah sahabat-sahabat Nabi itu menghafal-hafal hadis. Hanya saja hadis itu belum dibukukan. Nabi melarangnya la taktubul hadis, uktubul Quran wala taktubul hadis. Kamu tulislah Quran tapi jangan ditulis hadis. Karena Nabi takut bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Maka hadis hanya dihafal. Al-Quran selain dihafal ditulis. Ada yang selembar kulit kambing, ada yang ini, ada yang selembar daun. Nanti akhirnya dikumpulkan semuanya oleh Sayyidina Zaid bin Sabit menjadi satu gulungan Quran yang panjang. Tapi hadis waktu itu belum ditulis. Masih dihafal. Ah, sebagian sahabat setelah Quran ditulis oleh zaman Sayyidina Abu Bakar mulai menulis hadis di atas kain, di atas kulit kambing, mulai menulis hadis karena Quran sudah selamat. Begitu. Dan mulai dikumpulkan hadis itu, hadis-hadis soheh, hadis-hadis maudhu dipisahkan, itu tahun 100 di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi beliau kumpulkan ulama-ulama hadis karena sudah beredar banyak hadis-hadis palsu. Rasulullah satu hari pulang dari kuburan, menguburkan seorang laki-laki yang miskin dikubur di Bukit Baki turun dari Baki masuk kota medina seorang istri ini jandanya si laki-laki itu jegat Nabi ya Nabi masuklah ke rumahku makanlah aku udah masak udah kusediakan makanan Nabi bilang aduh nggak usah lah eh saya udah sediakan makanan ya Rasul cuman terong saya sediakan makan terong aja kata Nabi ya terong pun kalau bertakwa masuk surga maka Nabi masuk dengan sahabat makan di rumah janda yang mati itu. Hadis Sahih Abu Dawud. Didengar sama tukang terong hadis itu. Maka tukang terong jualan, makanlah terong. Rasulullah bersabda, siapa makan terong masuk surga. Ya. Tapi takwanya dihilangi sama dia. Nah, memang Nabi bilang begitu, tapi takwanya dia buang. Nah ini udah rusak tahun 100. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tulis semua hadis. Mumpung masih hidup ahli-ahli hadis, ditulislah hadis, dipisahkanlah antara yang sohe dengan yang mautu. Baru dua saja itu. Hadis sohe, hadis palsu. Tahun 100 itu ulama hadis yang paling hebat Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Ya, ya itulah tahun seratusan. Tahun 150 Imam Syafi'i lahir. Tetapi bukti paling kuat saya baca dalam sejarah Islam hadis yang berhasil dibukukan seperti Al-Qur'an itu tahun 200. Karena kertas baru ditemukan tahun 200. Ketika itu Samarkand jatuh ke tangan orang Islam, ada orang Cina di situ tawanan perang. Oleh khalifah kamu tidak dibunuh. Kamu disuruh mengajari orang Islam buat kertas. Ternyata kertas itu diambil dari kayu, dibubur, dimasak jadi bubur, setelah jadi bubur diletakkan di lempengan begitu, kemudian digiling pakai botol, kedek gitu, pakai kayu bulat, jadi tipis, kemudian dijemur kering, jadilah kertas. Jadi tebel-tebel. Maka kitab hadis yang seperti Al-Qur'an itu tahun 200-an. Tapi hadis ditulis sejak di, di, diapal sejak zaman Nabi hidup. Dan setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti kan saat Rasulullah wafat. Saat Rasulullah wafat kan, kan Khalifah Abu Bakar itu dua tahun jadi Khalifah. Al-Quran udah beres. Nah dua tahun setelah Nabi wafat, sahabat mulai menulis Quran, ah, menulis hadis di atas di atas kain, di atas daun, di atas tulang dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah tidak mungkin lagi bercampur dengan Al-Quran. Oleh karena itu tidak heran kalau Imam Syafi'i hafal 600 ribu hadis. Ditulis di tulang-tulang dihafal udah habis buang. Tulis-tulis di kertas ini apa namanya kain-kain sudah hafal buang. Dibakar semua. Karena apa satu kamar tulang semua. Ya 600 ribu hadis. Kata ibunya lah sempit lah kamar kau ini nak. Nak ibunya janda. Udahlah miskin kita, rumah kita sempit, tulang semua. Ini saya mau menghafal hadis Umi. Ya dihafal aja, udah hafal bakar. Maka akhirnya Imam Syafi'i hafal itu hadis semua asal hafal bakar. Hafal Akhirnya kamarnya bersih, tidak ada satupun catatan lagi. Dan beliau menghafal 600 ribu hadis. Imam Maliki gurunya 600 ribu hadis. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Hambali menghafal 1 juta hadis. Dari mana dihafal itu? Tentulah datang kepada guru dan ada catatan Imam Bukhari belum lahir waktu itu. Belum lahir. Imam Bukhari itu cucu murid Imam Syafi'i. Dari empat imam ini rata-rata menghafal 600 ribu hadis Imam Maliki, 600 ribu hadis Imam Syafi'i, 1 juta hadis Imam Hambali, 1 juta hadis. Imam Ahmad atau Imam Hambali 1 juta hadis. Imam Hanafi yang paling sedikit menghafal hadis. Paling sedikit, tapi jangan dihina. Sesedikit-sedikitnya beliau hafal 100 ribu hadis. Kita saya banyak, 40. Barisnya pun salah. <laughs> Inilah empat imam ahli hadis. Barulah Imam Bukhari, ah zamannya itu kan cucu murid Imam Syafi'i itu. Itu beliau sudah mulai ada kertas kan? Kertas kan sudah dibuat. Maka beliau merantau meninggalkan Uzbekistan jalan kaki ke Madinah Ibunya janda, ibunya bilang kamu mau kemana? Saya mau merantau mengumpulkan hadis. Mudah-mudahan kaum muslimin bisa nanti membaca hadis yang saya tulis sampai hari kiamat nggak hilang pahalanya untuk kita. Kata ibunya aku ini janda udah tua bagaimana kamu? Masa kamu tinggal saya nggak punya saudara sebatang kara. Kata Imam Bukhari ibu ikut saya aja. Dibawalah ibunya ke Madinah. Dan Imam Bukhari mengumpulkan hadis selama 16 tahun. Terkumpullah sekitar 500 sampai 600 ribu hadis. Kemudian beliau pilih, beliau tulis 7.700an hadis yang lafaznya berulang-ulang dipinggirkan. Yang lafaznya tidak berulang-ulang aja. Kan hadis itu ada berulang-ulang itu. Tentang wudhu aja banyak itu. Diambil satu-satu-satu tujuh ribuan hadis. Yang ditulislah di judulnya itu Soheh Bukhari. Itu jaminan Imam Bukhari. Tapi tidak ada bab. Tidak ada bab. Masih miskin cara penulisan. Muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim menulis hadis lagi dan pakai bab, bab air, bab wudhu, bab nifas, bab haid, bab sholat sampai bab mati. Jadi hadis itu mulai pakai bab itu zamannya Imam Muslim. Dan soheh aja, soheh doif, apa soheh maudhu, soheh maudhu. Kemudian mulai ada ulama yang membahas hadis itu soheh, doif, maudhu tiga. Di zaman Imam Turmidi abad kelima, beliau membagi hadis menjadi soheh, hasan soheh, hasan pun dibagi dua, lizatihi li ghairihi, kemudian hadis doif, kemudian hadis mungkar, kemudian hadis mautu. Jadi sudah ada lima jenis hadis. Belakangan ada hadis maukuf, ada hadis marfu, ada hadis uh, banyaklah ini terus ke bawah berkembang ilmu hadis. Belakangan sekarang di, dikasih nomor. Hadis Bukhari nomor satu. Hadis Turmizi nomor 1200. Waktu mereka menulis itu belum ada nomor. Nomor itu bid'ah belakangan munculnya. Ya, dulu nggak ada, mana ada. Tulis sesederhana itu. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis baru dikumpulkan dan ditulis tahun 200 atau tahun 100 bohong dia. Sejak zaman Abu Hurairah saja hadis Abu Hurairah menghafal sebelas ribu hadis. Kalau berarti dia tulis. Cuman penulisannya sederhana, belum seperti kitab. Karena kertas belum ditemukan. Bagaimana Habis saya kira. Hadis Ibnu Majah, Pak. Ya. Hadis Ibnu Majah. Ibnu Majah di bawah lagi. Tapi termasuk kutubus sita, masuk enam. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmizi, Ibnu Majah, Nasai. Ini enam disebut kutubus sita, enam kitab hadis yang unggul. Bukan yang soheh, yang unggul. Ada juga yang doif. Hadis Ibnu Majah ada yang doif. Tapi di bawah itu ada yang unggul lagi. Hakim, Baihaki, eh, Darukutni. Ya, ini ini sembilan. Sembilan ahli hadis. Kalau enam tadi itu. Abu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmiji, Nasai, Ibnu Majah. Enam. Kalau sembilan tambah Hakim, Baihaki, Darukutni. Di bawahnya lagi ada yang lain lagi. Ibnu Mardawih, Ibnu Asakir, Imam Syafi'i. Ada riwayat Imam Ahmad, yang ketujuh Imam Ahmad Hambali. Imam Ahmad di luar kutubus sita tapi dia nomor tujuh. Beliau menghafal satu juta hadis tetapi hanya bisa menulis sekitar 27 ribu hadis. Yang 900 ribu hadis tidak hilang. Diambil oleh murid-muridnya. Imam Bukhari, Imam, Hana, eh, Imam, Imam Muslim dan lain-lain mengambilnya. Makanya kadang-kadang ada di hadis Bukhari, tidak ada di hadis Muslim. Ada di hadis Muslim Bukhari, Bukhari Muslim di, di dalam buku Lu'lu' wal Marjan itu semua hadis Bukhari Muslim dikumpulkan oleh ulama kita namanya kitab Lu'lu' wal Marjan. Kemudian ada hadis Turmiji dan lain-lain. Nah, yang paling muda Ibnu Asakir. Ini yang paling belakangan. Ibnu Asakir, kertas sudah ada, pena sudah ada, tinta sudah berlimpah ruah, orang Islam sudah kaya. Beliau menulis sejarah dan segala macam hadis beliau tulis. Saya pernah lihat kitabnya pak. Bapak-bapak pasti belum lihat kitabnya. Di sebuah pameran saya lihat ada kitab hadis Ibnu Asakir. Saya ukur dua setengah depa pak. Satu depa, dua depa, setengah. Masya Allah dua setengah depa. Hadis Ibnu Asakir tulis tangan beliau semua itu. Sekarang sudah dicetak. Saya bilang ya Allah banyaknya ini hadis. Oh ini kurang pak, masih ada lagi sebagian di rumah pak. Udah 10 tahun gak laku pak. Bapak beli aja lah hadis ini. Saya bilang saya mau beli. Ini 20 tahun yang lalu. Tapi saya gak ada uang. Berapa harganya ini? Murah pak 150 juta aja. Hah 150 juta saya bilang. Saya rumah aja belum punya. Masih ngontrak kok. Gak bisa saya beli. Alah pak udah 10 tahun gak laku pak. Sekarang bapak ada duit berapa aja bayarlah. Nggak ada duit saya saya bilang. Nggak mungkin saya bayar sejuta. Sekalilah saya melihat kitab Ibnu Asakir. Bacanya udah jelas belum pernah. Makanya bapak-bapak nggak lah marah-marah. Tidak ada hadisnya. Ente kitabnya aja belum punya kok bilang belum ada tidak ada hadisnya. Kitabnya aja belum punya apalagi baca. Kecuali ente sudah tamatkan semua hadis-hadis itu barulah bilang menurut itu pun bisa salah juga. Akal kita ingatannya terbatas. Ini cepet-cepet aja kau bikin begitu ya. Tidak ada hadisnya. Kita ini ahli hadas, bukan ahli hadis.